macam-macam kalam itu ada tiga min aina alima dari mana ya dia mengetahui beliau mengetahui anna aqsama kalami salah satu bahwa macam-macam kalam itu ada tiga ya, dalilnya ataupun asalnya dari mana beliau bisa mengetahui bahwasanya macam-macam kalam itu ada tiga jawabannya minat tatabbu'ai. Tatabbu'ai. Baknya di tasfid. Minat tatabbu'i walistiqra'i. Walistiqra'i. Dari tatabbu' dan istiqra' dua kata ini e, maknanya hampir sama itu meneliti ya, dengan seksama, dengan cermat, ya, memeriksa, menelaah, ya, dengan sempurna, ya, satu sama lain artinya itu kira-kira ya. Tatabbo, ya, memeriksa dengan teliti, ya, dengan cermat, istiqra, meneliti dengan sempurna dan seterusnya. Jadi hampir sama. Jadi beliau mengetahui bahwasannya macam-macam kalam ada tiga itu dengan tatabbu dan istiqra ya, dengan meneliti dengan memeriksa secara cermat secara teliti dari kata-kata kalimat-kalimat yang digunakan oleh orang Arab dalam ucapan mereka yakni yakni annahum lama tatabba'u kalam al-Arabi bahwasanya mereka para ahli nahwu, ahli bahasa ketika memeriksa dengan seksama, dengan cermat, meneliti ya, dengan cermat kalam al-Arabi, kalam orang Arab, ucapan bangsa Arab wajaduhu la yakhruju an salasati aqsamin mereka mendapatinya mendapati kalam Arab tersebut tidak keluar dari tiga macam ini. Tidak keluar dari tiga macam kalam. Setiap kata, setiap ucapan yang diucapkan oleh orang Arab pasti nanti masuk salah satu dari tiga macam kalam tersebut. Yang berikutnya, mahia aqsamuhus salah satu apa itu macam-macamnya yang tiga? Apa itu ketiga macam-macam kalam tersebut? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Al-jawab jawabannya yakni ism, fi'il dan harf yang datang untuk sebuah makna. Jadi harf di sini ditambahkan ya, keterangan harfun Ja'a lima'nan. Harf yang datang untuk sebuah makna. atau harf yang mempunyai sebuah makna. Terjemahan secara makna demikian ya. Ini. dulu mu'allifu dijelaskan oleh Syekh ucapan mu'allif harfun ja'a li Kenapa di situ dikatakan harfun ja'a li tidak cukup hanya dengan harfun saja ya. ya. karena untuk me menjaga dalam artian membedakan supaya tidak ranju ya tidak tercampur ya jadi dijaga dipisahkan dibedakan min harfin lam ya'ti limaknan dari harf yang tidak mendatangkan makna Ya. Jadi ditambahkan ja'a li ma'nan pada harfun tadi untuk menjaga, membedakan, memisahkan dengan harf yang tidak mendatangkan makna. Jadi yang termasuk macam-macam kalam adalah isem, fi'il dan harf yang mendatangkan makna. Harf yang mendatangkan makna. Kenapa? Karena nanti di sana ada harf yang tidak mendatangkan makna. Sehingga di sini di, perlu diperjelas dibedakan. Kalmimu seperti huruf mim. Ya. Lakin ini wallahu alam ya. Mungkin ada kesimpulan di sini. Jadi lakin al-mimu kan di sini tertulis min ya. Yang di atas ya. Wallahu alam yang mungkin yang lebih tepat al mimu karena sebelumnya disebut kal, kal mimu seperti huruf mim karena ini kan rekaman ya kadang-kadang suaranya mungkin tersamarkan tidak jelas Allah alam lakin al mimu hada alismu la yusamma kalaman akan tetapi mim tadi yang disebutkan ya seperti mim huruf mim ini ya. ini, isem almi ya, ini la disamma kalaman ya. Ini tidak dinamakan dengan kalam. Ya. Al-mimu hadal ismu la yusamma kalaman. Mim ism ini ya, nama huruf ini ya, huruf mim tidak dinamakan dengan kalam. Kenapa? Di anaha laisat harfan ja'a li karena dia itu bukan harf yang mendatangkan makna. Yang kurung itu min ya. min salah. Iya. Yang di atas ya. ya. Al-mimu. Lakin al-mimu hadzal ismu laisam yusamma kalaman. Tetapi mim nama huruf ini itu tidak dinamakan dengan kalam. Kenapa? Di annaha laisat harfan ja'a maknan karena dia bukan harf yang mendatangkan makna. Lakin akan tetapi ini bandingkan ya, nah, ini yang benar. Lakin min nah, ini yang benar min harfun ja'ali maknan. Dia adalah harf yang mendatangkan makna. Kalau yang ini benar min ini adalah harf ja'ali maknan yang mendatangkan makna. tidak Ibtida'il ghayati. Ya, yakni e, permulaan dari suatu tujuan suatu apa, tujuan suatu tab tab'ayubi dan makna tab'ayub bagian jadi min dia harf yang mendatangkan suatu makna bisa jadi dia bermakna tidak ya, menunjukkan suatu permulaan dari sebuah tujuan ya, sasaran gitu ya. Atau bisa jadi min di situ bermakna tab tab Tab'ayub itu menunjukkan bagian. Jadi min itu tidak mesti berarti dari. Ya, min tidak mesti nanti diterjemahkan dengan kata dari. Ya, bisa dengan makna yang lain. Kalau mana makna tab ayub menunjukkan bagian ya sesuaikan dengan makna itu. Jadi harf yang termasuk bagian dari kalam itu yang ja'a makna yang mendatangkan suatu makna. Ini. Hmm. Jadi bukan harf mim atau harf ba, sin, bukan itu. Tapi seperti ini min atau an dan yang lainnya. Yang itu mendatangkan suatu makna. Dan masing-masing harf atau min contohnya itu bisa jadi ada mempunyai beberapa makna, tidak hanya satu makna. Ada beberapa makna. Sehingga untuk mengetahui makna harf yang seperti ini, maka lihat nanti pada uh, eh, tiaful kalam, ya, pada konteks kalimatnya. Jadi di kitab lain disebutkan ya kalau dia berdiri sendiri tidak bersambung dengan isim atau fi'il maknanya tidak jelas ya, kalau hanya min ini belum jelas maknanya apakah cuma anak tidak apakah makna tabayub atau mungkin bisa makna yang lain hmm. fi nanti juga demikian ala juga demikian jadi harap yang semacam ini dia belum mempunyai makna secara jelas kalau belum bersama dengan kata-kata yang lain yakni isim atau fi'il. Nanti ada pembahasan insyaallah. Berikutnya. Zakarul muallifu muallif menyebutkan anna lilismi alamatin bahasanya isim itu mempunyai tanda-tanda jadi pada kata ismun itu hamzahnya wasal kalau dia di tengah-tengah kalimat atau ada kata lain yang mendahuluinya, hamzahnya tidak diucapkan. Kalau di awal diucapkan ismun. Kalau ada wawu misalkan wasmun, ya ini tidak diucapkan. Demikian pula kalau ada alif lam. Ini kan tadi hamzahnya wasal, dia tidak diucapkan. Maka mengucapkan seperti ini bukan al ismu, Kenapa? Karena ini hamzahnya wasal, dia tidak diucapkan karena ada kata yang mendahulunya, ada huruf yang mendahulunya. Ya. Sehingga yang semacam ini membacanya bagaimana? A lifmu. Ya. Jadi diucapkan seperti ini. A lifmu. Ya. Seperti di situ li lismi. Jadi diucapkan li lismi bukan lil ismi ya. jadi berbeda antara hamzah wasal dengan hamzah qat'an dalam pengucapan kalau wasal tidak diucapkan alismu li lismi ya, bukan lil ismi tapi li lismi li lismi ya. jadi yang semacam ini juga perlu diperhatikan ya anna lilismi alamatin bahwasanya pada Islam itu ada tanda-tanda. Bahwasanya Islam itu mempunyai tanda-tanda. Mahia apa itu? Apa dia? Dia arba'u alamatin. Dia itu ada empat tanda. Al-khafbu, yakni khafab atau al-jarru, jar. Wat tanwinu, tanwin. Wa alif alifi wal lam. Masuknya alif dan lam masuknya alif lam wa huruf fil khafdi maksudnya di kasrah wa huruf fil khafdi wa huruf fil khafdi dan huruf-huruf khafat maksudnya maksudnya adalah masuknya huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar ada empat tanda untuk isem Oke. yang berikutnya mal muradu bil khafdi fil kalamil muallifi apa yang dimaksud dengan khafat dari atau pada ucapan pada kalam muallif jadi kemarin Ibnu Ajur mengatakan ya atau itu juga disebutkan tanda isim itu al khafdu apa maksud dari al khafdu al khafdu istilahu ahli kufati al khafdu adalah istilah ahli kufah ahli nahu dari negeri kufah Wal jarru istilahu ahli basrati. Adapun jar adalah istilah ahli Basrah, ahli nahwu di negeri Basrah. Ini. Jadi ada perbedaan istilah untuk yang khafat atau jar ini. Untuk yang lainnya sama. Rafa, nasab itu sama. Adapun yang jar itu istilah Basrah, jar, adapun istilah Kufi, ahli Kufah dengan khafat. Ini hanya nah, perbedaan istilah, tapi secara hakikat sama, ya, pengertiannya, tandanya sama, ya, berbeda istilahnya saja. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala berkata Waliman ja'a bihi himlu ba'irin Di surah Yusuf ayat yang ke-72 Dan bagi orang yang mendatangkannya ya, Himlu ba'irin Himlu itu apa? Perbekalan Ba'ir ontar di zaman dulu ya e, apa musafir atau yang semacamnya itu perbekalannya ditaruh di onta ya himlu ba'irin ya. ya maksud ayatnya nanti dilihat di di surah Yusuf atau tafsirnya dan bagi siapa yang mendatangkan mendatangkannya maka ada himlu ba'irin perbekalan pada unta Mada taqulu ba'irin? Apa yang kau katakan pada kata ba'irin huna di sini di ayat ini? Ismun am fi'lun? Apakah itu ism ataukah fi'l? Ismun. Jawabannya adalah ismun. Wa ma fiha min alamatil ismi al-arba'ati dan apa pada kata tersebut ya, yang termasuk tanda-tanda ism yang empat mana mana di antara tanda-tanda isim yang empat yang ada pada kata tersebut sa'irin at-tanwinu wal khafdu tanwin dan khafd ya seperti kemarin yang sudah disampaikan tanwin dan khafd atau khafd itu tandanya kasrah ya tanwin dan kasrah itu dibedakan dipisah ya. tidak satu paket tidak mesti khafd itu tanwin atau sebaliknya antara harokat kasroh bomah ya fathah dengan tanwin itu terpisah pembahasannya ya. sehingga di sini dikatakan tandanya ada dua tanwin dan khafat yakni kasroh itu kalau Allah Ta'ala contoh yang lain Allah Ta'ala berkata Walaili ida yaksha Demi malam jika dia menyelimuti ya, Walaili ya di surah Al-Lail ayat yang pertama. Walaili ma fiha min alamatil ismi alamati lismi bukan alamatil ismi tapi alamati lismi tadi ya hamzah wasat apa ya tanda-tanda ism yang ada padanya pada lafaz al-lail al alifu wal lamu yakni alif lam wal khafdu dan Khafad al-laili ada alif lamnya kemudian huruf akhirnya kasrah artinya dia khafat ini berarti dia termasuk isem. berikutnya hal yajtami'u at-tanwinu wal alifu wal lamu apakah berkumpul apakah bisa berkumpul at-tanwinu tanwin wal alifu wal lamu dengan alif lam apakah tanwin dan alif lam itu bisa berkumpul dalam satu kata maksudnya depannya tanwin kemudian akhirnya di eh, depannya ada alif lam kemudian huruf akhirnya di tanwin apakah bisa demikian la yajtami'ani keduanya tidak bisa berkumpul misalnya ada alif lam ya di depan kemudian akhirnya ditanwin apakah bisa demikian alkitabun misalnya tidak bisa ya. antara alif lam dengan tanwin ya itu tidak bisa bertemu tidak bisa berkumpul dalam satu kata la yumkinu ayyakuna syai'un fihi al alifu wal lamu wa yunawwanu abada ya, tidak mungkin ya sesuatu itu eh, ada alif lam di situ, artinya suatu kata, di situ ada alif lam dan dia kemudian ditanwin abadan selama-lamanya. Ya, tidak mungkin selama-lamanya akan bisa demikian. Jadi suatu kata, ya, maksudnya suatu kata, di situ ada alif lam, kemudian juga ditanwin. Tidak mungkin. Ya, jadi kalau sudah alif lam ya akhirnya tidak tanwin. Kalau akhirnya tanwin berarti di depan tidak ada alif lam ini. Hal yumkinu ya, dari ini pertanyaan berikutnya. Hal yumkinu an tastami'u al alamatul arba'atu ala hada? Apakah mungkin tanda-tanda yang empat pada isim itu berkumpul ya, terkumpul ala hada pada ini ya, pada satu kata ini apakah dari khafat tanwin maksudnya alif lam dan maksudnya huruf khafat apakah bisa empat-empatnya ini berkumpul dalam satu kata la yumkinu tidak mungkin kenapa anna tanwina wal alifa wal lama la yastami'ani karena tanwin kemudian alif lam tanwin antara tanwin dan alif lam tadi la yajtami'ani itu tidak bisa berkumpul, tidak bisa bertemu dalam satu kata. Sehingga dua tanda ini tidak memungkinkan ada dalam satu kata. Hal yajtami'u salasatun apakah bisa berkumpul tiga tanda? Yumkinu memungkinkan. Ayajtami'a salasatun minal arba'i. Ya, memungkinkan untuk berkumpul tiga dari empat tanda tersebut. Ya, tiga itu yang jelas apa? Tanwin dan alif lam tidak ketemu. Yang lainnya bisa khafat ketemu dengan tanwin, bisa khafat ketemu dengan alif lam, bisa khafat ketemu dengan huruf khafat, bisa. Tanwin juga demikian, selain dari alif lam, dia bisa tanwin ketemu dengan khafat, tanwin ketemu dengan huruf khafat dalam satu kata bisa. Yang jelas yang tidak bisa adalah tanwin dan alif lam. Yang lainnya bisa untuk bertemu. Sehingga tadi dikatakan tiga tanda bisa bertemu dalam satu isem. Dijumpai dengan satu isem. Tiga. Kalau empat-empatnya tidak bisa. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jadi beliau, Syekh, apa, tunjukkan atau ungkapkan pertanyaan-pertanyaan sendiri dan beliau jawab sendiri. Untuk ya jadi apa bahan perhatian kita semua yang belajar ya, untuk mencermati yang demikian ini ya menelaah meneliti apa yang sudah dipelajari ya diantaranya dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Ada yang ditanyakan dari ini? ada kita lanjutkan. Berikutnya tentang huruf huruf khafdi, huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Ya, kemarin disebutkan ya, isim itu dikenali, diketahui dengan khafat, tanwin, masuknya alif lam dan masuknya huruf khafat. Yang khafat atau jar sudah dijelaskan, sudah disyarah. Yang tanwin juga yang alif lam juga. Nah, yang huruf fakot itu belum. Nah, ini pembahasannya di sini. Qala al-musannif yakni Ibnu Asyurum wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat. Ya, maknanya adalah masuknya huruf-huruf khafat sebagai tanda pada isem. Itu masuknya huruf-huruf khafat. Qala syarih Berkata Asyarih yang mencarah yaitu Ibnu Utsaimin yakni al-hurufu allati idza dakhalat ala lismi ala lismi khafadathu huruf-huruf yang masuk pada isem jadi huruf-huruf yang jika dia masuk pada isem maka dia akan men mengkhafatkannya, artinya membuat isim itu menjadi khafat atau jar. Ya. Yang dimaksud dengan huruf khafat adalah huruf-huruf yang jika dia masuk pada isim, maka huruf-huruf itu akan membuat isim itu menjadi khafat atau menjadi jar. Yakni ini ya, menjarkannya, menjadikan jar. Ini. Ya. Itu yang dimaksud dengan huruf-huruf khafat. -huruf huruf-huruf yang menjadikan isim menjadi khafat atau menjadi jar. Wa min aina alimna anna hadhihi al-hurufa idza dakhalat 'ala al-ismi jarrabhu dan dari mana kita mengetahui ya, anna hadhihi al-hurufa bahwasanya huruf-huruf ini idza dakhalat 'ala al-ismi jika dia masuk pada isim jarrabhu akan menjarkannya akan membuatnya membuat isim tersebut menjadi jar dari mana cara mengetahuinya? Minat tatabbu'i wastiqra'i kalamil arabi. Sama, tatabbu' dan istiqra' meneliti, memeriksa dengan cermat dengan seksama pada kalamil arabi, ucapan orang-orang Arab. Hmm. Wa illa laisa hunaka Qur'anun wala sunnatun. Ya. Dan jika tidak, di sana tidak ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, tadullu ala hadha yang menunjukkan hal ini. Ya. Tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan ini huruf fafat atau ini huruf jar. Tidak ada yang mengatakan demikian. Ya. ya. Tapi tadi dari penelitian, penelaahan, pemeriksaan pada kalam Arab. Lakin Al-Arabu Iza dafala harfun min hurufil khafdi ala kalimatin Khafaboha Akan tetapi orang-orang orang-orang Arab jika ada satu harf di antara huruf-huruf khafat tersebut masuk pada satu kata maka Khafaboha huruf itu akan men menjadikan kata tersebut menjadi khafat jika ya. ada dakhala harfun jika satu huruf masuk min huruf hurufil khafdi satu huruf di antara huruf-huruf khafat ala kalimatin dakhala ala kalimatin masuk pada satu kata khafaba ha maka dia akan mengkhafatkannya huruf khafat tadi akan mengkhafatkan kalimat kata tersebut huruf jar tadi akan menjarkan kata tersebut jadi pada ucapan orang-orang Arab ya, diperhatikan ketika ada salah satu dari huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar itu masuk pada satu kata, maka huruf jar tersebut akan menjarkan kata tersebut. Ya. Ini sumbernya atau ini cara mengetahuinya. Ya. Qala al-musannif yang berikutnya, wahia huruf-huruf khafat tersebut dari ucapan musannif Ibnu Ajurum rahimahullah yakni min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u ba wal kafu kaf wal lamu lam jadi inilah ini adalah huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar min ila an ala fi rubba ta kaf lam. Sengaja tidak diterjemahkan ya. Nanti ada penjelasan tentang maknanya. Baik. Jadi ada berapa yang disebutkan di sini baru 9 ya. 9, 10. 9. 9. Qala syarih Abdul muallifu tis'ata ahrufin. Muallif menghitung menyebutkan ada tis'ata ahrufin, sembilan huruf. Itu mestinya tis'ata, bukan tis'atu. Tis'ata karena albi Tis'ata ahrufin ada sembilan harf, sembilan huruf. Ya, untuk yang berikutnya nanti akan dijelaskan satu persatu dari huruf-huruf tersebut. Nanti insya Allah dilanjutkan pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha warahmatullahi anta astaghfiruka Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yuhibbu rabbuna wa yarda. <clears throat> Wassalatu wassalamu kita lanjutkan. Jadi mu'alif menyebutkan ada sembilan harf. al awal yang pertama. Min. Takulu masalan. Engkau katakan misalnya. Kharajtu minal basrati. Saya keluar dari basrah. Jadi min minal basroti al basroti dia dimasuki min atau didahului oleh min sehingga al basroti itu isem wala yajuzu fil lughatil arabiyyati an taqula kharajtu minal basrota tidak boleh dalam bahasa Arab engkau mengatakan kharajtu minal basrota ada min al basrota huruf akhirnya di fathah tidak boleh wala yajuzu aidan ain antakula dan tidak boleh pula ya, tidak boleh pula engkau mengatakan kharatu minal basratu ini tidak ada min itu menjadi khafat atau menjadi jar ya. bal min harfu khafdin ya, akan tetapi min min itu adalah huruf khafat atau huruf jar takulu engkau katakan minal basrati ya Fakot atau jar itu dengan kasroh, Sehingga dibaca minal basra si. Huruf akhirnya di kasroh. Ini. Wala buddha. Tidak bisa tidak. Harus demikian. Tidak boleh minal basrota, minal basroti, uh, eh, ah, minal basrotu ya tidak boleh minal basrota minal basrotu tidak boleh harus minal basroti hmm. Jadi ini huruf khafat demikian. Ya, menjadikan isim sesudahnya menjadi khafat atau menjadi jar. Yakni dengan kasrah. Tanda asalnya. Contoh yang lain. Ishtaraitu hadal kitaba min Zaidin. Saya membeli kitab ini dari Zaid. Min Zaidin. Ya. Awalan yang pertama. Alkitabu. Ismun am harfun. Alkitabu. Ini ism ataukah harf ismun, dia ism. lian nabihi al-alifu wal lamu karena padanya pada al-kitabu itu ada alif lam. Maka al-kitabu termasuk ism. Kemudian Zaidin ismun. Zaidin ini ism. Ya, kenapa? Wa madza fihi min alamatil ismi dan apa yang ada padanya di antara tanda-tanda ism? Tanda-tanda ism apa yang ada pada Zaidin? Al-khafdu wa tanwinu yaitu khafat atau jar, tandanya dengan kasrah dan tanwin. Zaidin dia kasrah saat itu khafat atau jar dan itu tanwin. Ada dua tanda isim di sini. Ini huruf yang pertama yaitu min. Asani yang kedua ila. Aidon ya, ini juga ada kalat ala kalimatin fahiyah ismun. Jika ila itu masuk pada satu kata, mendahului satu kata, maka dia itu adalah isem. Dia di sini siapa? kalimat itu. Kata itu adalah isem. Jika ila masuk pada pada satu kata, maka kata itu adalah isem. Watahfibuhu dan engkau me oh, apa? bukan engkau dan dia ya, dia menghafatkannya jadi ilah itu mengkhafatkan isim tersebut, membuat jar isim tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqi." Di surah Al-An'am ayat yang ke-62. Allahi lafzul jalalah ismun adalah isim. Wa mad dalilu apa dalilnya? Bahwasanya lafzul jalalah lafaz Allah di sini dalam ayat ini atau lafal Allah secara umum ya lafal Allah itu termasuk ism lianna fihi min alamatil ismi al khafdu karena pada lafal Allah ini tanda-tanda ism yang ada padanya adalah khafd atau syar wa dukhulu harfil khafdi dan maksudnya huruf khafd maksudnya huruf syar yakni ila Wartal itu tanda yang ketiga al alifu wal lamu alif lam jadi lahul jalalah pada lafaz Allah itu diawali alif lam. Jadi ada tiga tanda. Contoh yang lain dalam ayat yang lain, afalam yang zuru ila sama'i fawqahum. Tidakkah mereka memperhatikan di langit eh, memperhatikan pada langit fawqahum yang di atas mereka? as ismun. as di sini adalah ism Limada? Kenapa? di Li'annahu dakhala 'alaiha harful khafdhi. Karena pada lafaz as-sama'i tersebut dimaksudi oleh huruf khafd yakni ila ya, ila samai ada ila huruf khafd maka as-sama'i dia ism wal alifu wal lamu tanda yang lain pada asma sama yakni alif lam wal khafdu dan khafat as-sama'i dibaca kasrah huruf akhirnya berarti dia khafat. Jadi ada tiga tanda di masjid alif lam, kemudian uh, eh, dia ya di masjid alif lam, di masjid huruf khafat dan khafat itu sendiri dia menjadi jar. Hmm. Yaqulul ulama'u para ulama mengatakan min tidak tidai. Min itu untuk tidak lilit ya, membacanya ya tadi hamzah wasal lilit bukan lilit tapi tidak tidai. Min itu untuk tidak untuk menunjukkan permulaan awal. Wa ila lilin tihai dan ila itu untuk intiha, ya, pengakhiran, ya, tujuan akhir atau ya akhirnya ini faidah qulta jika engkau mengatakan kharajtu min makkata ilal Madinati, fa keluar dari Makkah ke Madinah, fabtida'u safarika fi Makkata. Maka permulaan perjalanmu itu ada di Makkah. Min Makkata berarti ibtida'nya, permulaannya, awalnya itu dari Makkah. Wantiha'uhu dan akhirnya tujuan akhirnya atau sampai tempat akhirnya intiha fil Madinah di Madinah, di kota Madinah. Tadi ditunjukkan dengan ilal Madinah. Jadi min untuk tidak permulaan, kemudian ila untuk intiha akhirnya, tujuan akhir atau e, tempat akhirnya. Ini diantara makna min dan juga ilal. Apa itu? Yang ketiga, huruf khafat yang ketiga, an, yakni an. Aidan min huruf al-khafdi. An itu juga termasuk di antara huruf-huruf khafat. tidak ada kalau ala kalimatin sahinya ismun. Jika an itu masuk pada satu kata, satu kalimat maka kalimat tersebut termasuk ism. Kata tersebut termasuk ism. Wa yajibu an tahfawa hadhil kalimatu. Dan wajib ya, kata ini menjadi khafat. Ya. Antukhfadha. Ya. Wa yajibu antukhfadha hadhihi kalimatu. Dan wajib ya, kata ini di khafat. Takulu engkau katakan, kalam tuka an jiddin. Ya. Aku berbicara padamu an tentang kesungguhan Fiddin ismun. Fiddin itu termasuk ism. Fiddin. Jinnya di kasrah ya. Fiddin. Ism. Ya ism. Fihi min alamatil asma'i. Ya, pada fiddin tersebut. Di antara tanda-tanda ism yang ada padanya. At-tanwinu tanwin. Fiddin. Ya, dengan tanwin. Kemudian al-khafdu khafad. Bacanya di kasrah. Ya. Wa dukhuli wa dukhulu harfil khafdi dan masuknya huruf khafat. Jadi ada tiga tanda pada judin di sini yang menunjukkan tiga isim yaitu tanwin, khafat atau jar, kemudian masuknya huruf khafat atau huruf jar. Itu an. Contoh yang lain tentang an. Anil yamini wa anil shimali qa'idun. Ya, dari arah kanan dan dari arah kiri dari arah kanannya dan dari arah kirinya qaidun qaidun di sini hafizun ya, penjaga atau pengawal atau pengawas ya, yang menjaga yang mengawal yang mengawasi yang mencatat ya. di surah Qaf ayat yang ke-17 ya. dibaca di sana al yamini ismun al yamini dalam ayat ini dia termasuk ism wa fihi min alamatil asma'i padanya tanda-tanda isim yang ada yakni dukhulul alifi wal lami masuknya alif lam al yamini alif lam wal khafdu dan khafad dibaca dengan kasrah huruf akhirnya al yamini khafad atau jar kemudian wa dukhulu harfil khafdi dan masuknya huruf khafad atau huruf jar yakni an qaidun ismun qaidun ini juga isim wafihi min alamatil ismi at-tanwinu ya pada lafaz qaidun ini tanda-tanda isim yang ada yakni tanwin hanya satu tanda ya tanwin saja ya, jadi walaupun hanya satu tanda itu sudah mencukupi untuk menunjukkan bahwasanya kata ini misalnya termasuk isim jadi tidak harus ada dua atau tiga tanda tidak cukup satu tanda itu sudah mencukupi untuk menunjukkan satu kata satu kalimat itu termasuk isem Mungkin tanwin saja atau mungkin alif lam saja, ya, itu sudah mencukupi. Ya. Jadi minimal satu, maksimal berapa? Tiga. Tiga. Empat tidak bisa ya. ya. Alif lam dan tanwin tidak bisa ketemu. Ya, jadi maksimal tiga, minimal satu. wamin ma'ani an dan diantara tanda E, di antara makna-makna dari an al-mujawazatu adalah mujawazah. Ya, mujawazah itu kalau arti artinya melampaui, ya, melewati atau melampaui itu mujawazah. Takul kau katakan, contoh, itu sahma anil kalsi, Aku melemparkan anak panah dari busurnya. Yakni Maksudnya apa? Anna sahma jawazal qawsa. Bahwasanya anak panah itu melewati busurnya. Ya, melepaskan anak panah dari busur kan berarti anak panahnya melewati, melampaui busurnya. Itu makna dari an kira-kira semacam itu dalam contoh ini. Yakni apa? Kharaja minhu, dia keluar darinya. Anak panah itu keluar dari busurnya. Contoh dalam ayat wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Ya. Nah, terjemahan yang pas bisa dilihat di musaf ya nanti tidak biar lebih mudah. Mujawazatun ini mujawazah di surah Hud ayat yang ke-88. Ya. Mujawazah, ya, mujawazah ya, melampaui tadi. Anhu ma anhakum anhu apa yang aku larang kalian darinya untuk melakukan itu melarang sesuatu yang e, dilarang untuk dilakukan tadi jadi an itu makna mujawazah wa qala ibnu malikin berkata ibnu malik dalam salah satu faednya Alfiyah ibn, ibn Malik bi an tajawuzan ana man qad fatan. Ya. Jadi an itu tajawuzan ana. Jadi maksudnya adalah tajawuz. Ya tadi melampaui, melebihi atau melewati. Man qad fatan. Ya, siapa yang uh, telah memahaminya. Ya. Jadi maksud dari ini yang jelas apa? Makna dari an adalah tajawuz atau mujawazah, melampaui atau melebihi atau melewati itu tadi. Jadi ucapan dari Ibnu Malik ke Aisyah tersebut di bawah dijelaskan al alfiyatu ya, alfiyah faslun fi ma'ani huruf jari pada fasl pada bab tentang makna-makna huruf jar al baitu rokmu bait pada nomor yang ke 375 dari Alfiyah Ibnu Malik ya. Itu 1000 bait yang berisi kaidah-kaidah nahu. Kaidah-kaidah nahu dibuat syair. Semuanya ada 1000 bait sehingga disebut Alfiyah. Kapan-kapan nggak mau mempelajari itu. Berikutnya, itu nanti. Berikutnya, hatta yu'bul jizyata an yadin dalam ayat di surah At-Taubah ayat yang ke-29, hatta yu'bul jizyata an yadin sampai mereka memberikan jizyah upeti ya, an yadin. Ya, yakni ya, maksudnya an yadin ya, al jizyatu tatajawazu aydiyahum Jizyah itu melampaui, melebihi atau melewati tangan-tangan mereka. Tantakhilu min aidihim ila aidil muslimina. Berpindah dari tangan-tangan mereka pada tangan-tangan kaum muslimin. Hmm. Tentunya kalau contoh-contoh dari ayat ya sekedar di dalam hal ini ya mungkin sekedar artinya adapun apa makna ayat tersebut atau tafsirnya ya bisa dilihat di kitab-kitab yang lebih apa rojihan yang lebih menunjukkan tentang makna dari ayat-ayat tersebut ya kalau mungkin di sini hanya terjemahan cara makna saja ya. jadi ini uh, huruf kafat yang ketiga yaitu an ya. sebelumnya ada yang ditanyakan wa uridu an ukhalifakum dan aku tidak ingin melanggar menyelisihi kalian illa ma anhakum anhu pada apa yang aku larang kalian darinya. Ya, nanti terjemahan yang pas mungkin bisa di mushaf Ya. ya. Satu lagi huruf khafat ar yang keempat ala. Idza dakhalat ala kalimatin fal kalimatu ismun. Jika ala itu masuk pada satu kalimat, pada satu kata, fal kalimatu ismun, maka maka kata kalimat tersebut merupakan ism. Wa yajibu khafduha dan wajib mengkhafatkannya. Wajib mencarkannya. Contoh, alallahi tawakkalna, hanya pada hanya pada Allah lah kita bertawakal. Di surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Naqulu kita katakan Allahi ismun lafzul jalalah ini adalah ism alamatul ismi fihi tanda ism padanya annahu dakhalat alaihi ala bahwasanya ala itu masuk padanya dia dimaksud oleh ala wa anna fihi al alifu wa anna fihi al alifa wal lama dan bahwa pada lafaz Allah ini ada alif dan lam ada alif lam wa annahu khufida dan bahwa lafaz Allah ini khufida di khafat dijar alallahi huruf akhirnya kasrah berarti dia di khafat atau dijar wa makna ala makna dari ala al ulubu minal minal isti'la minal minal isti'la'i al ulu tinggi ya minal isti'la'i dari isti'la ya, meninggi atau naik Takul engkau katakan itu ala sabahi Aku naik pada Asab Atap Atap rumah Maknahu ala uluwu Maknanya adalah tinggi Walihada qala Ibnu Malikin oleh karena ini Ibnu Malik tadi ya penyusun Alfiyah mengatakan ala lil isti'la ala itu untuk isti'la ya untuk menunjukkan tinggi Summa stawa al arshi dalam ayat ini di surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy. Fal arsyu ismun. Maka al arsyu di sini adalah ism. Fihi min alamatil asma'i. Tanda-tanda ism yang ada padanya. Duhuli harfil khafdi. maksudnya huruf khafd Wal alifu wal lamu. maksudnya alif lam. Wal khafdu dan khafat. Al arsy. Dia dimasuki huruf khafat. yakni ala kemudian ada alif lamnya al arfi kemudian khafat huruf akhirnya dibaca dengan kasrah al arfi ada tiga tanda ya. Lau qala qailun seandainya seorang mengatakan al al arshu huruf akhirnya di doma bi ishar ya, bi raf'il arsy dengan merofakkan arsh raf'i merofakkan maksudnya membaca dengan bomah alal arsyu ya huruf akhirnya dengan bomah khata'un keliru, salah. Harful khafdi, huruf khafat itu yajibu an yukhfadha, wajib untuk dikhafat. Yajibu an yukhfadha, wajib untuk menjadikan khafat, menjarkan. Jadi huruf khafat itu harus menjarkan, menjadikan jar, menjadikan khafat. Artinya huruf aslinya di kasrah. Alal arsi. Lau qala seandainya dia mengatakan alal arsya dengan fathah binasil arfi dengan menafsirkan arsh yakni membuat fathah tadi membaca dengan fathah alal asya khata'un aidan ini juga keliru harf harfal hafzi la budda ayyahfidha karena huruf khafat itu harus mengkhafatkan harus menjarkan membacanya dengan kasrah idzan naqulu jika demikian idzan naqula jika demikian kita mengatakan alal arsi dengan kasrah arsi, alal arsi. Bijaril arsi dengan menjarkan arsi, dengan membaca kasroh pada al arsi. Ini Itu ya. Jadi secara asal tadi ar-raf'u itu huruf akhirnya dibaca dengan boma an-nasbu ya. huruf akhirnya dibaca dengan fathah kemudian al-jarru atau al-khafdu itu huruf akhir kan dibaca dengan kasroh itu sudah istilahnya demikian jadi disebut rohul rohul itu maksudnya huruf akhir dibaca boma kalau nafsu huruf akhir dibaca fathah kalau jar atau khafat tadi huruf akhir dibaca dengan kasroh ya. jadi itu istilah-istilah dalam nahwu demikian ya. dan itu yang dipelajari dan nantinya juga akan dibahas lebih lanjut lebih mendalam pada pelajaran-pelajaran juga insya Allah. Kalian silakan. Kalau man termasuk huruf man? Man bukan. Man itu termasuk isim. Min huruf min. mana atau min? Kalau man man. kalau min min huruf. Ada lagi? Ya, jadi sampai pada huruf favorit yang keempat dulu ya. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu alam ala pemimpin kita kurangnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah.